Eh, teman-teman uh, yang berbahagia uh, pada malam hari ini saya ingin sedikit membicarakan tentang bagian akhir dari surat Al-Fatihah ya yang apa namanya sebagian uh, tadi pagi dikaji di apa namanya di Pontianak tentang iya karena dua iya karena lain apa namanya meskipun ya harus saya ringkas serius karena waktunya yang memang waktunya yang yang memang ya, di sini tidak banyak ya terbatas kan gitu ya. Nah mudah-mudahan kita bisa sharing tentang nah, iya karena kedua iya karena stain itu ya meskipun serba sedikit nanti mungkin bisa diurai eh, dibicarakan ya apa namanya eh, melalui sesi sesi iya, halus atau sesi tanya jawab uh, untuk kita semuanya kan gitu. Yang sebenarnya ya apa namanya uh, ayat ayat itu sendiri ya pernah ditulis oleh Ibnu Qayyim al Jauziyah ya. ya di dalam sebuah kitab yang namanya Madarij Salikin gitu ya. Ya. Uh, meskipun hanya satu ayat tetapi ternyata satu buku ya bisa menghasilkan satu buku ya uh, dari ah, ayat itu sendiri ya nah, ini kita berbicara serba sedikit mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya uh, dan bahkan sebenarnya uh, Ibnu Qayyim itu sudah sudah menguraikan masuk ke ke yang berikutnya ya Eh, ke dalam apa namanya ya terkait langsung dengan apa namanya uh, orang yang mendapatkan ilmu dan daya amal termasuk masuk ke sana. Ya jadi kalau kita berbicara iya karena dua iya karena lain ya ya jadi kita bicarakan bahwa yang namanya iya itu adalah harfunida ya uh, lil ba'id eh, harfu nida'i eh, ba'id jadi uh, panggilan untuk untuk sesuatu atau seseorang yang jauh gitu ya, bisa dimaknai tidak tidak perlu dimaknai jauh dari segi jarak karena Allah itu berada dan sangat dekat nahnu akrobu ilahi min hablil warid maka jauh di sini bisa kita maknai jauh kehormatan Allah itu jauh lebih tinggi daripada kita karena posisi kita sebagai budak dan Allah itu sebagai sebagai bos kita artinya tinggi tinggi tinggi tinggi sekali ya Allah maha tinggi ya maha agung dan sebagainya maka ketika kita berbicara tentang iaga ini gitu ya yang itu panggilan e, sesuatu yang jauh tidak perlu dimaknai jauh dari jarak itu ya tapi dari segi kehormatan ya e, yang diserukan di situ adalah Allah tentu saja tak butuh kami menggambarkan diri. Ya, artinya kami menggambarkan diri kepada ya, hanya kepadamu itu dimaknai di dalam uh, tafsir Al-Quran seperti hanya kepadamu ya hanya kepadamu kami menyembah atau kami menghambakan diri gitu ya ya apa dia budu artinya uh, kemudian ada abdul itu sebagai apa namanya apa namanya sebagai eh, aktor itu sebagai budak artinya kita menjadikan kita itu budaknya Allah alias menyembah Allah begitu nah teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah Uh, kalau kemudian iya karena budu ini kita kaitkan dengan wa iya karena stain dan mereka kepadamu kami minta pertolongan jadi itu ibaratnya apa namanya kerja dan upah ya. Saya mengumpamakan seperti orang yang bekerja, iya karena itu itu kerjanya. Artinya kita bekerja mengampahkan diri kepada Allah. Wa iya karena stain dan mu ya kalau minta pertolongan. Pertolongan itu sendiri uh, se -se seperti upah gitu. Ya, yang menjadi kesalahan kita bersama, kita itu sering sekali meminta pertolongan kepada Allah, tetapi tidak melaksanakan tugas kita, ya, mengamalkan diri kepada Allah itu, ya maka ya ya radasi akhirnya tidak terkabul doa kita di hadapan Allah gitu. Nah kalau kita bicara penghambaan, nak budu kami menghamba diri. Ya kita berbicara tentang penghambaan. Artinya uh, di sini ada kata abdun dari uh, eh, ulama sering uh, apa namanya memberikan penjelasan bahwa ini adalah ayat ini adalah mengandung tauhid budiah ya tentang penghambaan tauhid tentang penghambaan Ya kalau Allah itu berada sangat di atas sana dan kita berada di bawah ini, kalau kita lihat dari bawah, ya nah, kita pandang sebagai tafsir ubudiyah. Nah, artinya penghambaan kita kepada Allah. Nah kalau dari atas, dari ilah, dari Allah, al-tah menjadi Allah, itu menjadi tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah. Ikatnya sama itu, cuma sudut pandangnya saja yang berbeda dari Allah, kemudian dari manusianya itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang nak na'budu, kami menghambakan diri ya pada Allah, ya kepada Allah, maka itu merupakan satu komitmen. Ya, komitmen kita sebagai orang Islam yang tadinya sudah berikrar, aduh Allah ilaha illallah, aku berjanji, aku bersumpah setia bahwa tidak ada ilah selain Allah, maka janji empat setia itu diwujudkan dalam wujud penghambaan diri kepada Allah. Karena tadi mengangkat Allah sebagai ilah, maka ini adalah pernyataan bahwa saya benar-benar hamba kamu ya Allah. Ya, kami benar-benar merupakan hambamu ya Allah kan itu. Kalau kita memang betul-betul sudah berkomitmen seperti itu ya, berkomitmen menjadikan diri kita sebagai hamba Allah gitu ya, Eh, dan memang seluruh tuntunan Islam itu arahnya itu ke sana saja ya hanya menumbuhkan kesadaran bahwa kita itu hamba Allah ya menumbuhkan kesadaran eh, bahwa kita itu di hadapan Allah tidak bermakna sama sekali ya jadi kalau kita sendiri memahami ya, tentang Islam tentang sifat Allah gitu ya sifat Allah eh, maka di situ dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibbu Allah waman ahsanu minallahi sibra wa nahnu lahu abidun gitu ya. Jadi sebuah Allah atau celupan Allah ya lam ini tentu saja gitu ya. Uh, waman ahsanu minallahi sibra apakah yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah gitu ya. Artinya tidak ada ya eh, di dunia ini agama yang lebih baik daripada agama Allah yakni Islam ini sendiri kan gitu. Nah kalau kita dicelup dengan Islam, maka kemudian muncul kesadaran wanah nulahu dan kami baginya bagi Allah abidun hanyalah merupakan hamba. Artinya kalau kita kalau kita mempelajari Islam, eh, kemudian kita memahami, meyakini, mengamalkan Islam itu sendiri, ya tidak ada lain kecuali muaranya adalah tumbuhnya kesadaran bahwa kita ini hanya hamba Allah ya Nah, oleh karena itu di sisi lain ya ketika uh, Allah menyeru kepada manusia ya supaya apa namanya uh, uh, menghambakan diri kepada Allah ya supaya menjadi orang yang takwa itu seruannya kan supaya menghambakan diri untuk agar supaya manusia itu menjadi orang yang bertakwa maka jalannya hanya satu saja yaitu menghambakan diri kepada Allah maka di dalam 21 begitu dikatakan bulan billahi rajim Ya ayuhan nasu lagi kalau alladzi lagi walladziina berikut qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sebalah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia wal akhirah dengan jalan takwa itu, jalan takwa itu tidak bisa kita tempuh kecuali dengan cara menghambakan diri kepada Allah. Ya, dan kita sendiri tidak paham kalau yang namanya Islam, aslama yuslimu, itu uh, artinya adalah berserah diri kepada Allah, ya menyerahkan diri kita kepada Allah. Kalau kita uh, kalau ada pencuri yang kemudian menyerahkan diri kepada polisi, maka pencuri tadi meskipun harus digergel, ya kakinya, tangannya barangkali, meskipun harus dimasukkan ke dalam sel, maka pencuri tadi manut karena dia tetap berserah diri, dia sudah pasrah bengkokan. Nah harusnya kepada Allah kita juga seperti itu kita pasrah bukan kepada Allah, apa saja benda Allah, kita laksanakan. Apa saja yang dilarang Allah, dan ya kita jauhi yang itu. Ya, muaranya adalah supaya kita menjadi orang menyadari betul bahwa kita itu hamba Allah kan itu, salah satu putri. Nah, ada komitmen di situ ya, komitmen uh, uh, apa namanya uh, diri kita bahwa diri kita hamba Allah kan itu. Nah, di dalam komitmen kita ada dua hal Ya. Dalam komitmen kita untuk mengangkat Allah sebagai ilah dan menempatkan diri kita sebagai hamba Allah, itu ada hal, ada dua hal yang yang apa namanya harus kita miliki, harus ada di dalam hati kita. Dan dua hal itu bagikan apa namanya e, dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, e, dalam istilah ulama mengatakan e, dia walak dan barok gitu ya, walak dan barok gitu ya salah artinya loyalitas ya, loyalitas eh, eh, artinya kesetiaan ya artinya setia kepada siapa loyal kepada siapa tentu saja loyal atau setia kepada Allah ya, tidak kepada yang lain-lain begitu kalau kita loyal setia kepada Rasul itu ya konsekuensi logis dari uh, eh, loyalitas kita kepada Allah kan begitu itu juga yang lain-lain kan gitu nah orang yang memang mereka itu betul-betul setia uh, kepada Allah yang memang betul-betul loyal kepada Allah gitu ya ya sudah pasti ya uh, Allah itu terasa dekat dengan dirinya hatinya sangat dekat dengan Allah kan itu maka orang yang dekat dengan Allah itu ya ketika dia apa namanya ingat tentang Allah ya, Allah dikirilah ikat ma'inul ya uh, ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang, tenang bahagia ya akan bersama dengan zat yang dicintainya yang yang dia bersetia berjanji setia kepadanya ya coba dibaca dulu di dalam surat Hud nah, ya surat Ar-Ra'd ya ayat 28 Allah bismillah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Alladzina amanu wa da ma'inu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'inul qulub yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ya, kalau kita memang betul-betul punya komitmen untuk mengandalkan diri kepada Allah, karena pengenalan kita kepada Allah, maka sudah pasti terhadap Allah akan muncul loyalitas itu. Nah kalau kita loyal kepada Allah, setia kepada Allah, ya Allah itu akan terasa senantiasa dekat dengan kita nah ketika kita ingat kepada Allah hati menjadi tentram nah padahal kita tahu sendiri yang namanya sholat itu adalah mengingat Allah wakil sholat kali dikri nah, surat Torah yang 14 itu ya apa namanya tegakkanlah sholat dirikanlah sholat lidikri untuk mengingat aku padahal kalau kita ingat kepada Allah hati menjadi tentram Nah, oleh karena itu orang-orang yang memang mereka itu punya komitmen yang teguh di dalam mengabarkan diri kepada Allah, sama ikhlas karena Allah, itu uh, ketika sholat ya tenang, bahagia, tentrem kan gitu. Ya. Tidak kemudian eh, sholat malah ya, membayang rono-rono pikirannya, boleh kunci malah ketemu naik sholat. Nah, orang sholat malah ketemu, boleh kunci dan sebagainya. Tidak seperti itu kan gitu. Nah di sisi lain digambarkan orang seperti itu itu kalau apa namanya nama Allah disebut dalam konteks kebaikan hatinya tergetar kan gitu. Ketika ayat-ayat Allah disebut atau dibacakan ya dia akan bertambah imannya gitu. Dan orang-orang seperti itu betul-betul dia hanya bertawakal kepada Allah saja. Nah, mari kita buka lagi di dalam surat Al-Anfal ayat 2 gitu. Inamal mu'minuna ladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu yadatuhu imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya, tetapi ada orang-orang yang apa namanya bersetia kepada Allah, orang yang loyal kepada Allah, orang yang dia mempunyai tauhid uh, eh, uluhiyah atau tauhid apa namanya obudiyah seperti itu, ya. Ketika nama Allah disebut dalam hal kebaikan, tentu saja tergetar hatinya kalau nama Allah disebut uh, sebagai uh, bahan ejekan tentu saja dia akan marah ya. itu orang yang punya kesetiaan kepada Allah sudah pasti seperti itu kan itu. apalagi tadi dikatakan uh, apa namanya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat ini mana yang sudah disebutkan atau dibacakan ayat-ayat Allah dia tambah keimanannya dan orang eh, orang-orang yang memang mereka bersetia kepada Allah seperti itu ya memiliki tauhid itu dia tadi ya sudah pasti hanya kepada Allah saja tertawakal ya kalau kita tawakalnya kepada yang lain selain Allah ya ya tidak batuk ya seperti itu nah kemudian orang yang orang yang memang setia kepada Allah punya loyalitas kepada Allah dia akan menjaga seluruh aspek kehidupannya ya sejak uh, hawa nafsunya hawa nafsu ya harus pikiran, eh, ya, ucap, berkata, kemudian perbuatan, dia akan tata sebaik-baiknya. Ya, kalau sampai eh, apa namanya keimanannya menyimpang ya dari apa yang menjadi kehendak Allah, dia akan segera sadar, dia akan meluruskan diri. Ya, apalagi bibirnya atau tubuhnya kan ya, Sebetulnya akan dia jaga dan juga perbuatannya ya Orang Islam itu orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang memiliki loyalitas kepada Allah itu ya. Katakan al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang orang Islam itu orang yang berserah diri kepada Allah, pasal kepada Allah, orang yang memiliki tauhid ubudiyah itu sendiri, ya. Itu adalah orang yang orang-orang lain, orang-orang Islam yang lain selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Maknanya adalah selamat dari tutur katanya, dan juga amat dari perbuatannya. Ya, lebih-lebih dari itu, untuk terungkapannya selanjutnya akan diwarnai, ya, diwarnai dengan zikrullah, ya. Maka dari itu diseru oleh Allah orang-orang yang beriman itu supaya dikron kafiron kan itu. Ya, dari dalam surat apa namanya Al-Azab ayat 41 itu. Ya, di samping itu di surat Al Imran ayat 191 di situ dikatakan Alladzina kurun Allah qiyama wa qu'uda wa ala Yaitu yang itu definisi dari seorang ulul alfa. Ya. Dan dia juga orang-orang yang terima itu tadi, yang orang Islam yang punya tauhid uluhiyah itu tadi, eh, atau rububiyah tadi, atau, atau ubudiyah tadi, itu akan senantiasa ingat kepada Allah. ya kurun Allah qiyaman wa dan ya eh, dalam keadaan berdiri atau duduk wa ala junubi kan itu ya dan dia, ya, dalam keadaan berbaring juga begitu. Artinya tak kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Ya, ingat ya, kalau kita kalau kita apa namanya eh, artikan di Allah itu sebagai ya, tetapi bisa kita maknai menyebut ya, dia menyebut Allah kan itu. Asal maknanya menyebut Allah itu dalam segala aspek kehidupannya tadi tutur katanya senantiasa terarah pada kebaikan. Ya kalau ada saudara yang salah ya dia mengingatkan bahwa sopir khat, bahwa sopir sopir kalau kesandung segile yang ucap innalillah ada lampu mati ya innalillah lampunya hidup ya alhamdulillah kan gitu orang kemudian kesandung ejaran eh, dan sebagainya mati waktu mati lampu kali itu ya, tidak seperti itu tetapi langsung terucap itu innalillah itu otomatis gitu ya tidak perlu mikir yang seperti itu orang beriman refleks yang seperti itu muncul kan itu Nah apa yang dipikirkan pun ya yang dipikirkan baik-baik saja karena dia merasa bahwa dia itu hamba Allah. Ya hamba Allah itu tidak punya nilai di hadapan Allah tanpa ketaatan gitu. Nah, maka eh, sebagai hamba Allah yang eh, telah terlanjur eh, ikrar dengan syahadat kita dan kita setiap hari mengucapkan iya karena itu, dan mari kita tegakkan loyalitas kita di dalam menghambakan diri kepada Allah tadi kan gitu. Nah, orang-orang yang memang dia itu sadar bahwa dirinya sudah menyatakan sebagai hamba Allah dan dia senantiasa memperbarui keimanan keimanannya, senantiasa mengucapkan iya karena budu dia hadapan Allah seperti itu ya. Ya. Nah, harusnya di dalam diri orang seperti itu sudah uh, betul-betul ada pengenalan kepada Allah yang amat sangat dasar. seperti itu. Ya. Terusnya ya, iya karena budu, iya karena lain itu tidak hanya sebagai buah bibir saja, tapi betul-betul menjadi bagian dari kepribadiannya, ya, karena pengenalannya kepada Allah. Nah orang yang seperti itu memang yang dicintai itu adalah Allah, yang dicintai itu Rasul, yang dicintai itu jihad, Rasul dan jihad itu sebagai konsekuensi logis kita mencintai Allah kan ya. Kalau kita mencintai Allah, kita akan mencintai hari akhir, kita akan mencintai Rasul, kita akan mencintai kebaikan, kita akan mencintai Quran, Ya, kita harus mencintai sesama orang yang beriman karena Allah mengendaki kita berbuat begitu ya nah, azilatin alal mu'minina aizatin alal kafirin gitu bersikap lemah lembut kasih sayang saling mencintai ya, bersama orang beriman itu itu konsekuensi logis kalau kita ini memang betul-betul mencintai Allah kan gitu ya, memang orang orang beriman itu Allah amanu asatu hubbalillah ya jadi Eh, di dalam Al-Baqarah ayat 165 eh, itu ya, eh, dikatakan di situ bahwa minan nasi mayat tasbihu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah waladina amanu asabda asabda hubbali asabda hubbalillah coba dibaca mas wa minan nasi mayat tagidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah waladina amanu asaddu hubbalillah walau yaroladina dolamu id yarawnal adab ana la quwata lillahi jami'ah wa ana allaha syadidul adab iya. dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Kita tidak boleh mencintai selain Allah sama seperti mencintai Allah. Itu artinya syirik. Hanya kita sudah menjadikan adat sebagai kesembahan kita. Jadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal di Al-Baqarah ayat 22 itu akhir ayat itu mengatakan fala taj'alu lillahi anda wa antum ta'lamun. Eh, janganlah kamu menjadikan sekutu sekutu bagi Allah sedang kamu mengetahui tetapi di sini ada manusia yang berbuat seperti itu ya. Nah kita tidak boleh seperti itu karena itu dilarang oleh Allah kan gitu. Mestinya seperti waladina amanu asadu kebalillah. Ayo silakan. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat dolim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya niscaya mereka menyesal. Ya, ya, orang beriman itu betul-betul asyik bihubbalillah. Betul-betul amat sangat cinta kepada Allah kan itu. Ya, nah, maka tadi saya katakan kalau betul-betul cinta kepada Allah, ya otomatis nanti akan cinta kepada Rasul, cinta kepada kebenaran, kebaikan, kepada Quran, kepada jihad yang memperjuangkan Quran ini akan menyebar ke seluruh dunia akan seluruh dunia agar seluruh dunia menjadi baik agar manusia itu uh, mendapatkan fitin yang hasanah, fil akhirati hasanah, wakina ada benar dan seterusnya dan seterusnya. Ya, uh, kalau kita dikaitannya dengan uh, mencintai Rasul sebagai konsekuensi logis dari cinta kita kepada Allah, karena Allah sendiri berfirman, Allah di dalam dan rajin pun, ingkun tentukin pun Allah, hatta bi'auni, Allah yang berlaku dulu, bagungan itu. saya katakan, ingkun tentu pun Allah, jika kamu mencintai Allah, kata bi'oni maka ikutlah aku kita mengikuti Rasul ya kita mencintai Rasul sebagai apa namanya realisasi daripada eh, cinta kita kepada Allah juga nah balasannya yubrikumullah ya bertakum ini bakum Allah akan mencintai kamu ya dan akan mengampuni dosa-dosamu asal nah, sekali dan begitu nah di sisi lain kalau memang kita itu betul-betul mengenal Allah ada loyalitas di dalam hati kita kepada Allah maka di samping kita amat kita kepada Allah dan tidak mencintai yang lain kecuali karena Allah gitu ya maka di dalam hatinya selalu juga ada rasa takut kepada Allah dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja ya Allah memerintahkan seperti itu melarang kita untuk takut kepada manusia ya, dan memerintahkan supaya takut hanya kepada kepada Allah kita buka di dalam surat Al-Maidah ayat 44 dibaca terjemahannya saja mas <clears throat> Al-Maidah ayat 44 Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak yeah. barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. harusnya orang yang beriman ya dia punya komitmen kesetiaan kepada Allah karena pengenalannya kepada Allah mereka tidak akan takut apapun ya tidak akan takut melarat karena Allah arzak yang memberi eh, rezeki adalah Allah ya tidak takut kalah menghadapi persaingan Allah maha memberikan pertolongan dan sebagainya tidak takut sama sekali enak sekali gitu ya Eh, kalau kita memang betul-betul ada kesetiaan kepada Allah, ada budi yang di dalam hati kita masing-masing kan gitu. Nah, uh, tetapi dalam kehidupan sehari-hari memang banyak manusia yang mereka itu takutnya kepada selain Allah, takut kepada mati dan sebagainya, itu seperti takutnya kepada Allah kan gitu. Bahkan Rasulullah sendiri menggambarkan penyakit yang yang yang sangat berat di hati manusia adalah ukut dunia wakar wakar ya termau kubut dunia kalau bisa satu yang disebut sebagai penyakit wahan itu yakni cinta dunia dan takut mati ini takut mati nah kalau orang itu sudah takut mati ah tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah ya ada ancaman sedikit takut ada suara begini takut suara begitu takut dan sebagainya oh, harus berjuang besar dulu aku kecelakaan takut kan itu harap eh, mengamalkan Quran nanti juga diboikot masyarakat lebih dipetungi, nanti tidak mati takut, mau takut terus orang bakal maju seperti itu tidak ada tidak ada loyalitas kepada Allah gitu ya. Nah kalau kita memang betul-betul seperti itu, apa yang dikehendaki oleh Allah tadi tidak ada loyalitas ya di dalam hati kita kepada Allah gitu ya, uh, sudah pasti kita akan terproses menjadi manusia yang berkualitas ya dari hatinya sudah seperti itu bagusnya dari bibirnya, dari bibirnya, dari amal-amalnya, enggak buahnya semuanya bagus. Ya, ya, ya seperti itulah hamba Allah itu yang ngono. Jangan sampai kita itu merasa sebagai hamba Allah kok ternyata penyenyengan. Kalau kita merasa sebagai orang Islam, ternyata artinya perlu dengan senantiasa kerisauan. Padahal harusnya orang Islam itu dia mengamalkan tuntunan tuntunan Allah itu lah, kufun alaihim walaupun ya jangan tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran tidak ada sedih, tidak ada duka dalam hal konteks dunia. Sedih dukanya ini dalam rangka visabilillah, memperjuangkan perjuangan uh, agama ini, menegakkan agama ini dalam rangka berdakwah. Ya, iman-iman sekali habis habis energi kita kalau kita itu dan duka itu hanya karena pengaruh uh, dunia, hanya pengaruh pengaruh uh, sedikit banyaknya harta atau naiknya pangkat dan sebagainya. Uh, ah, Nostro, iman-iman itu energi potensi yang kita miliki seperti itu ya karena setiap saat yang dinamai harta itu ya naik turun angkat itu ya naik turun ya kalau begitu hidupnya orang Islam maka orang Islam itu terombang ambing oleh lingkungannya ya harusnya dia yang menjadi pengatur lingkungannya menjadi trendsetter gitu ya nah, tetapi justru malah kita yang diombang ambingkan ya ono model jilbab gaul melu jilbab gaul ono model jilbab model Turki melu jilbab model Turki ono eh, model jilbab dan pesole akhirnya melu jilbab model pesole dan sebagainya ah, itu enggak enggak enggak enggak bisa tentram seperti itu tak rombang ambing terus aja ya, orang pilihnya yo ya, ben seneng gitu ben seneng ini bilangnya menuruti hawa nafsu seperti itu hawa itu artinya keinginan atau kesukaan ya nafsu nafs itu diri sendiri artinya kesukaannya sendiri tak senangnya diri orang seperti itu ya atau hawa itu bocor jawanya karat keinginan atau nah, ya, nafsu itu diri awal diri nah jangan itu hawa nafsu itu gugu karet diri <laughs> gitu ya itu yang jadi repot ya itu tidak jadi orang Islam karena dia tidak menuruti karpet Allah sebagai hamba dia tidak menuruti karpet Allah katanya jadi hamba tetapi bukan karpet diri abrak kudul dengan itu gitu, seperti itu nah eh, teman-teman uh, yang sedang online yang berbahagia kalau kita ikuti uh, kesetiaan kita kepada Allah dengan mengamalkan apa yang menjadi aturan Allah tadi ya, itu kita akan menjadi orang yang eh, taat kepada Allah dalam bahasa lain kita akan menjadi orang yang takwa kepada Allah Ya, orang yang taat kepada Allah itu sendiri sudah dijanjikan surga oleh Allah. Ya, Uh, di dalam surat Ali Imran ada eh, surat An-Nisa ayat 4 ayat 13 di situ Allah berfirman tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul ya ini adalah hukum-hukum Allah Wa man ilah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bersil hujana binta diri minta tahtil anharul Dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, kekal di dalamnya dia. Uh, Kita bahagianya harus seperti itu. Kekal selama-lamanya dalam uh, kebahagiaan. Syaratnya mudah. Hanya dengan taat kepada Allah dan Rasul titik. Ya, ini tidak ada kata takwa, ini tidak ada kata mukmin. Karena ini yang penting kamu itu taat kepada Allah dan Rasulnya itu ya masukkan ke dalam surga. legal fawzul azim dan itu adalah kemenangan yang besar. Nah, tokoh yang agelem harusnya kan kalau kita mau gunakan akal kita kan kita mau ya maka dari itu kalau tadi kita sudah meneguhkan komitmen kita nak budu ya iya nak budu maka kami kepadamu, ya Allah kami menghambakan diri. Wujud penghambaan diri adalah seluruh aspek kehidupan kita, ya. Baik yang namanya ibadah maupun muamalah. Nanti ada aturan ibadah sendiri, ada aturan muamalah sendiri. Kita pelajari aturan ibadahnya, aturan muamalahnya itu sendiri. Tetapi intinya, karena kesetiaan ketika kepada Allah itu, kita akan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Itulah yang namanya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang kemudian dijamin oleh Allah surga. Ya, seperti surat Anisa ayat 13 tadi. Nah kemudian berikutnya di samping ada loyalitas, ada walak dari ada barok. Barok itu artinya pembebasan atau kebebasan. Artinya kita membebaskan diri, pembebasan diri dari penghambaan selain Allah. Kita tidak mau membudak, menjadikan budak selain Allah. Ya, karena memang hanya ada dua pilihan saja. Kalau tidak menjadi budak Allah, ya jadi budak setan atau budak Taurus. Ya, yang seperti itu. Nah harusnya kan kita sudah merasa beruntung kita itu telah menjadi budaknya Allah kan begitu. Maka nah, kita mestinya suatu masa meningkatkan kesetiaan kita kepada Allah. Ya, di samping meningkatkan kesetiaan, senantiasa meningkatkan pembebasan kita, kebebasan kita dari segala sesuatu selain Allah, dan gitu Ya, maka di dalam hadisnya tadi atau tentang sahadat itu asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha ini merupakan barat pembebasan dari segala tuhan-tuhan yang lain ilallah Ini merupakan parti ini, merupakan barat pembebasan ilallah kecuali Allah. Ini pernyataan kesetiaan kita kepada Allah. Ya. Nah, di dalam ayat yang lain dikatakan la ilaha illa ana atau la ilaha illa dia kan begitu. Kalau tadi di dalam surat uh, apa namanya? Surat Toha ayat 14 ya, itu dikatakan Allah di dalam surat minasyaitonir rajim. ini ana Allah Sesungguhnya aku itu adalah Allah. La ilaha illa Allah tidak ada Tuhan selain aku maksudnya adalah Allah. Ya, ya Pak fa'budni maka hambakanlah diri kamu kepadaku. Rahimi sholat al dikri dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, uh, di dalam ayat yang lain banyak sekali termasuk juga ada di dalam surat Al Imran ayat ayat 2 di situ dikatakan Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum gitu jadi tidak ada Tuhan, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, maksudnya Dia itu adalah Allah. Ya apa namanya? Yang hidup terus-menerus mengurus makhluknya dan sebagainya. Al Hayyul Ya, kita menafikan, meniadakan Tuhan-Tuhan lain selain Allah kan itu. tuhan nah, Tuhan-Tuhan lain selain Allah itu ya yang justru akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Maka di ayat-ayat yang lain itu juga dijelaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a seperti Anisa ayat e, eh, 36 ya supaya kita menghambakan diri betul-betul hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik ya dengan sesuatu apapun ya oh, ya yang lain lagi anak kedua alasan bertauhid ya eh, hambakanlah diri kita, kita kepada Allah kita supaya menghambakan diri kita kepada Allah alasan dan supaya kita menjauhi tauhid menolak tauhid sebagai Tuhan jadi ya menolak andat-andat Allah sebagai Tuhan yang sebagainya ya maka sebagai orang Islam kita harus paham betul bahwa di dalam kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah ya di dalam kalimat iya karena itu itu ada kesetiaan artinya wala kita kepada Allah dan ada tarok artinya pembebasan diri kita dari penuhanan yang lain selain Allah termasuk penuhanan terhadap setan termasuk penuhanan terhadap hawa nafsu ya kita perlu kita paham betul dalam surat al jaziyah itu ayat 23 surat 45 ayat 23 itu kalau kita sampai menurunkan hawa nafsu, Allah akan menempatkan tutupan di telinga, di hati, kemudian mata itu juga akan ditutup dan sebagainya. Nah kemudian Allah membiarkan kita sesat. Kalau Allah sudah membiarkan kita sesat, siapa yang mau memberi petunjuk? Karena yang bisa memberi petunjuk itu hanya Allah saja. Ya? Nah kalau kemudian kita betul-betul membebaskan penuhanan-penuhanan yang lain terhadap penuhanan setan, termasuk penuhanan hawa nafsu, hawa nafsu minggu lalu eh, minggu lalu ya kita bahas dengan panjang lebar yang spektrum nya sangat luas sekali, eh, kaitan jangkauannya, uh, range-nya sangat luas sekali. Itu harus dipelajari satu-satu, didalami satu-satu. Kalau memang kita sudah bisa membebaskan yang seperti itu, membebaskan diri kita dari penularan setan, penularan hawa nafsu dan sebagainya, ya tentu ya muaranya ya, tentu muaranya kita terjauh dari ancaman Allah yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 14 kelanjutannya yang 13 tadi kalau orang-orang yang setia kepada Allah sungguh-sungguh melaksanakan kebenaran awal dia menjadi baik di dunia, kemudian di akhirat pun menjadi baik, dia dapat surga, ya, seperti di ayat 13 surat An-Nisa itu, maka orang-orang yang mereka itu, mereka itu betul-betul mampu membebaskan diri, mau membebaskan diri ya dari penuhanan selain kecuali Allah, gitu ya, maka dia akan terbebas dari ancaman ayat ke-13, ya, ayat ke-3 ayat ke-14. Itu dikatakan Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Wa may ya'sillaha wa rasulahu ini ada kata wa may ya'sillah aso ya'si isyan maksiat itu artinya sama ya apa namanya isyan itu adalah kedurhakaan artinya ketidaktaatan maksiat itu juga begitu termin dari aso yaksi tadi uh, itu maknanya juga sama kedurhakaan atau ketidaktaatan gitu ya maka ayat itu dimaknai eh, wama ya silah wa rasul tahu barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, taat ada hudud dahu dan diwujudkan dalam pelanggaran terhadap ayat-ayatnya, terhadap aturan-aturannya, ya terhadap uh, aturan-aturannya, yudhirhu naran khalidang fiha, dia akan masuk ke dalam neraka yang kekal di dalamnya, walau ada umuhin dan baginya ada yang menghinakan. Maka eh, teman-teman yang sedang online yang berbahagia, kalau kita pahami betul iya karena budu ya dengan segala konsekuensi logisnya ya ini munculnya kesetiaan di dalam hati kita kesetiaan itu menuntut kita eh, eh, menuntut ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya maka muaranya adalah di hasanah wafil akhirat hasanah ya sedang kalau kita itu menjauhkan uh, menjadi maaf, uh, eh, sedang eh, sebagai wujud komitmen kita kita mempunyai parok kita kita mampu membetengi diri membebaskan diri apa namanya dari penghambaan kepada selain Allah ya penghambaan terhadap nafsu penghambaan terhadap setan segala bentuk penghambaan penghambaan lain selain Allah ya otomatis kita akan terbebas dari ayat ancaman ayat ke-14 surat An-Nisa Artinya kita terjauh dari siksa api neraka. Ya, maka dari itu sesuai dengan doa yang senantiasa kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah akan kita capai kalau kita betul-betul iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Ya. Uh, Rabbana atina fid dunya hasanah ya Tuhanku minta kepada kamu supaya baik dunia Eh, baik akhirat, baik dengan kesetiaan kita kepada Allah, kita akan baik dunia dan baik akhirat dan sebagainya dengan membebaskan diri dari penuhanan yang lain eh, selain Allah, kita akan terbebas dari siksa api neraka. Maka dari itu kesimpulannya jangan sampai kita kemudian hanya sekedar dan atina berdoa seperti itu, diperbanyak doa seperti itu, tetapi ternyata amal kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan bahwa kita itu hanya menghambakan diri kepada Allah. Nah kalau kemudian kita sudah ini apa nanti? itu hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri maka kita mendapat upahnya kita bekerja kita bekerja keras menghambakan diri kepada Allah maka kemudian kita mendapatkan upahnya wa iya karena hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan dan gitu. Nah, jangan sampai kita minta pertolongan Allah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah hanya kita berdoa saja, tetapi tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ya, uh, di dalam surat apa namanya di dalam surat uh, Al-Baqarah ayat 186 itu doa kita terkabul akan dikabulkan oleh Allah kalau kita itu memenuhi perintah-perintah Allah dan juga beriman coba dibaca Quran surat Al-Baqarah ayat 186 Ida yeah. Ida sa'alaga ibadi ani fa ini qarib ujibu da' ida da'an فليستجيبوا wal yu'minuni wal yu'minu bi wal alahum ya, ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, jadi kita kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, jangan hanya sekedar merocos ngomong tok sampai ngiler, jangan seperti itu. Tetapi perjuangannya ya e, di dalam menghambakan diri kepada Allah itu sungguh-sungguh ya memenuhi seluruh perintah Allah dan juga tetap beriman kepada Allah Ya. Nah dalam kaitan itu juga kita buka coba di surat Mukmin surat ke-40 ayat 60. Nada dengan itu. Pertimbangannya aja. Dan Tuhanku berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Ya betul. Jadi kalau uh, eh, di sini jangan dipotong ya, jangan dipotong di depan saja. Uh, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku akan aku perkenankan bagimu. Jangan dipotong di situ saja. Di belakangnya ada penjelasan bahwa sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menghambakan diri kepadaku, nak budu tadi, iya kan nak budu tadi, arahnya ke sana. Itu ya, apa namanya? Uh, dia termasuk orang yang masuk ke dalam neraka jahanam itu dalam keadaan dina, ya artinya yang juga tidak dikabulkan, di akhirat semua dia dimasukkan ke dalam neraka. Kalau dalam bahasa hadis, Rasulullah pernah bercerita ada seorang pemuda yang dia kusut rambutnya, dia berdoa kepada Allah dengan mengenaskan tangan gitu ya, mengenakan tangan. Rasulullah mengatakan bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, Ya, dalam bahasa hadis yang lain dikatakan kalau kita sampai makan barang haram maka doa kita tidak diterima selama 40 hari. Nah, oleh karena itu harus dipenuhi syarat-syarat supaya tak terkabul doa. Jangan setiap saat kok robbal alamin di dunia sana wa akhirat sana dungo sapu jagat, tetapi ternyata awak dhewe ra tau nyapu jagat, ning dungone tok nyapu kan gitu. Nah harusnya dalam keseharian dia betul-betul iya karena itu kan ya. Nah setelah iya karena itu dia berhak untuk mendapat mendapat pertolongan atau terkabulnya doa. Ah. Wah iya karena saing hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Nah supaya dapat pertolongan dari Allah tentu saja kita penuhi surat Muhammad ayat 7 itu dikatakan Allah A'udzubillah masyarakat rezim, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman intern intan surullah yang surkum jika kamu menolong Allah yang surkum dia akan menolong kamu yang dimaknai sebagai jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolong kalian kan gitu yang surkum akan menolong kalian nah, Eh, teman-teman uh, yang sedang lain yang berbahagia, saya kira sudah capek mungkin menunggu dan sebagainya di sini. Tetapi inilah yang, yang harus kita betul-betul pahami dari ucapan doa yang ada di dalam uh, Quran ini dan tiga itu iya karena kedua iya karena kain harus kita pahami sebagaimana mestinya. Kita harus menempat, menempatkan diri di hadapan Allah sebagaimana mestinya sehingga kita nanti ketika minta pertolongan oleh Allah, berdoa kepada Allah, minta ini itu kepada Allah, ya, permintaan kita di hadapan Allah itu akan dikabulkan dan itu, nah kita kita perlu belajar juga sejarah ya tentang pertolongan eh, pertolongan Allah ya iya karena sain ya itu kita punya kita lihat so, yang namanya pertolongan Allah eh, yang namanya pertolongan Allah itu berlaku kekal ya artinya eh, juga universal Artinya kepada kelompok siapapun, manapun kekal ya. Zaman Rasulullah juga berlaku zaman sekarang ya. Kalau eh, tadi di Pontianak saya ceritakan dulu ketika perang Khandaq ya, umat Islam dikepung, orang beriman dikepung di dalam kota ya. Kemudian membangun parit ya Rasulullah dengan para sahabat atas usul sama al Faris yang membangun parit ya untuk mengikuti agar tidak mudah dilompati kuda perang gitu Nah, akhirnya bertahan di dalam kota selama beberapa minggu. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi orang-orang yang kafir yang mereka itu berkemah di luar uh, di luar kota uh, Madinah tadi ya. Di luar kota Madinah itu mereka diserang oleh hujan, badai, angin yang sangat kencang. Dan akhirnya mereka pulang lumpuh tanpa memperoleh kemenangan. Melantung dari kita Medina sampai ke Arab, eh, ke, ke Mekah ya, tidak dapat kemenangan sama sekali. Itu wujud pertolongan Allah, salah satu wujud pertolongan Allah kan itu. Dan itu juga terjadi beberapa tahun yang lalu di Toganan, ya eh, tempat warga MTA di situ di Bandemi dan sebagainya di proyek dan sebagainya ustaznya yang ngajar di situ di Oya, masuk ke rumah tapi orang kecekel dan sebagainya ya itu pada saat sekitar 200 orang lepung rumah itu Allah menurunkan hujan angin kencang akhirnya orang takut ada lari dan sebagainya dari situ. Nah, eh, itu wujud-wujud pertolongan Allah seperti itu dan itu akan berlaku sepanjang zaman. Kalau kita memang menjadi orang yang layak untuk ditolong oleh Allah, ya dengan syarat kita melaksanakan iya karena dulu, maka kita berhak untuk meminta wa iya nasta'in Nah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Terlalu panjang karena tadi kita bicarakan di Pontianak eh, selama dua seperempat jam tadi tafsir dari iya kanak kedua iya kanak lain. Mudah-mudahan eh, penggalan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Eh, terima kasih Ustadz, ini ada pertanyaan yeah. dari Mas Sutrisno di Jogja. Eh, bagaimanakah cara untuk mendapatkan hidayah amal Ustadz sehingga kita betul-betul mencintai Allah dan hanya kepada Allah lah menyembah dan mohon pertolongan. Ya, itu mendapatkan jaya amal sederhana saja. Kita penuhi apa yang difirmankan oleh Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. rajim eh, apa namanya? Uh, di dalam surat uh, surat Isra ayat 36 itu ya. Surat wala ma laisa laka ilm Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penggalan di depan itu mengatakan bahwa jangan sampai kamu beramal eh, kecuali dengan ilmu. Itu yang pertama. Ya, artinya betul-betul setiap amal yang akan kita amalkan itu didasari dengan ilmu yang benar. Kata Allah seperti apa, firman Allah seperti apa, sunnah Rasul seperti apa. Kita pahami seperti itu. Jadi ilmunya dulu benar. Nah kemudian ketika mau beramal, amal kita untuk siapa? Inamal amal dunia, sesungguhnya sahnya amal itu bergantung pada niatnya dan seterusnya. Artinya niatnya kita betul-betul apa karena Allah. Kalau kita itu mau beramal kok ternyata niat kita itu panjang-panjang sih katakan gula rem atau gula uh, opo dan sebagainya, uh, pujian atau biar didengar orang dan sebagainya, sum'an dan sebagainya, tahan dulu, jangan berbuat, tahan dulu, tunggu dulu, nanti luruskan niat dulu, cari kesempatan yang lain untuk beramal seperti itu. Ya, nah kemudian berikutnya apa namanya cara yang di, perlu dilaksanakan, eh, kalau itu masalah ibadah harus sesuai betul seperti manhaj Rasul, seperti apa yang dituntunkan oleh Rasul. Jadi satu ilmunya betul, ya. Dua, ilmunya betul, artinya kita betul-betul sudah mendapatkan hidayah ilmu di situ. Yang kedua, niatnya juga betul, ikhlas karena Allah saja. Nah, orang ikhlas itu yang dikatakan sebagai mukhlis, ya. Di dalam beragama ini memang betul-betul kita harus mukhlisin al-ahudin, kan gitu ya. Di dalam apa namanya uh, ikhlas di dalam beragama Nah, kemudian caranya disesuaikan dengan uh, tuntunan Rasul manhaj Rasul metode atau cara yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Nah kalau kita konsisten konsisten beramal dalam setiap amal kita seperti itu, insya Allah hidayah amal seperti yang eh, bahasanya uh, uh, Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah itu akan hadir di tengah kita. Artinya pembiasaan kita di dalam beramal soleh itu akan menjadi bagian dari kepribadian kita. Kalau kita membiasakan diri memberi, kita akan menjadi orang yang dermawan. Nah, kedermawanan itu akan menjadi bagian dari kepribadian kita. Dalam konteks mengeluarkan uang, kita sudah mendapatkan hidayah amal orang-orang yang seperti itu. Maka orang yang terbebas dari ke kepikiran itu dianggap sebagai orang yang beruntung. Nah, dia mati nanti akan mati dalam keadaan dermawan juga. Susah untuk berubah itu. Ya, dari kafir untuk menjadi dermawan itu susah. Dari dermawan untuk jadi kafir itu juga susah. Orang yang dermawan jadi kafir, orang mungkin kalau dia sudah paham kedermawanan itu yang akan menyelamatkannya. Kalau dia paham bahwa pikir itu akan masukkan ke surga, dia tidak akan pikir sama sekali. Mau dalam keadaan situasi apapun dia tetap akan berusaha untuk dermawan, untuk memberi hanya oh iya kalau melihat menjadi tangan di atas lebih baik daripada di tangan di bawah gitu ya. Nah kalau sekarang kita berada pada posisi kok saya itu ternyata pikir ya wah antum terus itu, wah antum terus, pikir itu, wah ika ika pikir itu dengan cara memberi, memberi, memberi, memberi, memberi, memberi lagi, memberi lagi, memberi lagi, dan jadi ini, jadi cerita nih, dilalek nih, terus sehingga setelah diulang-ulang-ulang-ulang itu akhirnya memberi itu menjadi bagian dari kepribadian kita kan gitu ya oleh karena itu monggo kita biasakan yang seperti itu ya kalau dulu oh, kita oh, mungkin sebelum ngaji kita itu suka bangun terlambat ya suka tidak sholat subuh atau meninggalkan sholat sekarang setelah kita ngaji bangun pagi ya enak wae ya. sholat subuh ya, ya nyaman nyaman saja enak enak saja bahkan sholat malam itu juga enak enak saja kan gitu dalam rangka untuk mengejar uh, sholat fajar uh, apa namanya atau fajri khairum minad dunya lama ya dan ya, usul uh, dua rakaat ya, fajar itu lebih baik daripada uh, dunia dan seisinya dan sebagainya kita sudah sholat malam itu sebelum subuh nah, sholat malam sebelum subuh nanti nunggu ke suara adzan datang kemudian sholat fajar kemudian sholat subuh dan sebagainya ganteng itu satu, satu tiga tiga sholat jadi satu ya nyaman kalau dia terbiasa seperti itu ya enak-enak saja kalau kemudian karena capek kita dia kebablasan tidur sama subuh ada rasa gelo di dalam hatinya ya hingga seperti itu yang seperti itu orang sudah mendapat hidayah amal seperti itu nah monggo silakan tiga step tiga fase pertama adalah ilmunya benar kedua amalnya karena Allah ketiga metodenya yang, di, eh, yang dituntunkan oleh Rasulullah dan jadikan itu sebagai kebiasaan dalam hidup kita sehari-hari karena Allah mudah-mudahan yang seperti itu ya itu akan menjadi bagian kepribadian kita orang seperti itulah yang akan mendapat eh, yang mendapatkan daya alam itu mas Rudi eh, terima kasih Ustaz eh, ini ada pertanyaan dari kami yang ada di Korea ya ya eh, Ustaz sampai saat ini kami kok belum bisa tergantung pada Allah dengan penuh bahkan separuhnya pun belum bisa bagaimana mewujudkannya hmm. Ustadz masih ada penyakit wahan mau beribadah yeah. mau beribadah masih sangat berat karena belum adanya keimanan yang penuh di dalam hati. Apakah harus diadakan, yeah. apakah harus diadakan amalan lisan Ustaz? Amalan lisan yang, amalan lisan amalan lisan yang harus yeah. yang harus diucapkan setiap saat agar menjadi agar jati diri mengingat pada sang koleg Ustaz. Iya. Iya, iya, iya, iya. Ya. ya, ya, ya Memang pada umumnya umat Islam seperti itu, karena umat Islam itu pada um, pada umumnya seperti itu. Meskipun jumlahnya di Indonesia 200 juta, tetapi ya tetap saja kalah dengan minoritas, kualitasnya juga jeblok dan sebagainya. Maka dalam masalah ekonomi juga kalah dengan etnis Chinese, masalah kesehatan, pendidikan, kalah dengan saudara kita yang Nasrani dan sebagainya. Ya, dalam konteks percampuran dunia, militer, eh, politik dan sebagainya, kalah dengan Amerika. Padahal jumlahnya umat Islam itu demikian banyak Ya, kan. tetapi kenapa begitu? Karena kualitasnya seperti itu tadi. Kualitasnya duit. Ya, karena di dalam hati memang betul-betul masih banyak penyakit paham, paham kubut dunia, lokarnya itu, mau gitu. Nah, bagaimana uh, untuk meninggalkan yang seperti itu? Coba kita kita kita lihat dulu, kita sadari keadaan kita dulu. Uh, kita lihat, uh, kita berkaca uh, kepada surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 29. Baca terjemahnya saja. Quran surat Az-Zumar ayat 29. Allah membuat perumpamaan yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Apakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, sayang sekali akhir ayat mengatakan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Jadi mungkin eh, saya bicara juga tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Jadi bahaya ini. Ya. Eh, ayat 29 ini dinyatakan bahwa Allah membuat perumpamaan ya yang berupa perang budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang sedang bermusuhan. Ada budak seorang budak dimiliki oleh A dan B sedang B tadi bermusuhan satu dengan yang lain. A merintah ke, oke kalau tunggu rokok, B merintah ke, cuci motor kusik. Wah, karena A dan B sedang berselisih. Si A tadi bingung, mau tunggu rokok, orang itu agar nyuci motor, ah, nyuci motor pun akhirnya di di Sony karo eh, apa namanya si A, si bosnya si A, akhirnya bingung seperti ini. Ya, Nah, apakah yang seperti itu sama dengan seorang budak yang dimiliki oleh satu orang C saja? Tentu beda. Tentu beda. Orang yang seorang yang dimiliki oleh C saja, ketika C bilang ngalor, ya ngalor, kita ngitung, ngitung, ngitung, ngitung, ngulang, ngulang, penak kan? Tetapi kalau yang satu tadi dimiliki oleh A dan B, sedang A dan B saling bermusuhan satu dengan yang lain, yang bingung budaya. Nah kita itu sebenarnya menjadi budak. Tetapi sayang sekali, di samping menjadi budak Allah, kita juga menjadi budak setan, budak harta, budak dunia, budak pangkat, budak jabatan. Padahal kehendak antara Allah dengan antara Allah sebagai alkoholik dengan makhluknya berubah harta dunia pangkat jabatan berbeda. Allah menghadapi ke selatan, ya makhluknya menghadapi ke utara. Yang lain lagi menghendaki ke timur, ke barat dan sebagainya. Muntir-muntir lang seperti itu, ya. Nah, jadi dalam pada bahasa hadis itu diceritakan hablum Allah itu sebagai satu tali yang menjulur ke atas. Satu ujung ada pada Allah, yang satu ujung tempat kita bergantung. Kalau kita bergantung itu aja gampang gampang aneh, jangan kita gantung gitu. Saya dicekel gantung itu oh, tangannya pegel pegel. Tetapi gambarkan tali itu di apa namanya di bawahnya ada seperti bandulannya kayak wajib, pokoknya itu tinggi dan bandulan itu. Nah, itu Allah apa ngayon kan ke selatan, ngayon kan ke utara, ngayon kan ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat, enak kan jadi takaran yang ngayon kan cuma satu. Tetapi kalau dingleknya itu tempat kita pegangan tadi talinya itu tidak hanya satu, tidak hanya satu yang ujungnya bisa dipegang oleh Allah, tetapi yang lain dipegang oleh tauhid A, yang lain lagi dipegang tauhid B, yang lain lagi tauhid C dan sebagainya. Katakan ada empat Tuhan di sini yang kita pertuhankan. Si A Ujarat Allah, si A Ujarat itu, waduh, banter dan sebagainya. Oh kita kegubet-gubet gitu. Nah, maka hidup kita tidak pernah tentrem. Karena itu bukit-bukit eh, Tuhan-Tuhan yang berupa makhluk ini tadi. Nah, nah karena itu monggo kita simpelkan, kita sederhanakanlah hidup kita itu ya dengan hanya mempertuhankan Allah saja. Kalau kita mempertuhankan Allah ya, nah, Allah bisa menjanjikan kehidupan yang kekal di akhirat sana dengan penuh kebahagiaan gitu ya. Maka harusnya kita menyadari bahwa dunia ini kecil. Rasulullah itu memberitakan bahwa dunia ini di mata Allah tidak lebih berharga daripada sebagai sayap nyamuk. Lah saat ini kita itu selesai sayap ngamuk kita wong akeh sayang ini dibanding ke akhirat yang kekal selama-lamanya dengan kebahagiaan yang tidak terinjak seperti itu. Yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, juga malah pun tidak terlintas. Kok kita eh, rewangi eh, kosong banget yang menunggankan sehelai sayap nyamuk ini. Ya, ada pakar-pakar yang mengatakan kita harus menimbangkan cinta kita kepada dunia dan akhirat. Itu timbangannya sopo timbangannya kiwa di di sini di timbangannya kiwa di sini sesuai sayap nyamuk timbangannya tangan di di di, di sini sorgo kok harus diseimbang sih orang iso ya, kalau memang orang itu mencintai dunia walaupun sebenarnya saya nyamuk itu kok gede dua atau juga dunianya segala itu karena dia menjadi kecil kecil kecil jadi telu dia jadi virus saat ya, kecil kecil virusnya tadi sehingga melihat melihat jalan saya nyamuk itu gede banget ya dikecilkan oleh Allah dia. Tetapi kalau kalau dia itu justru mengecilkan dunia, dia dibesarkan oleh Allah tentu saja. Allah seperti itu. Mulia oh, tidak tergantung pada dunia. Nah kalau dia memang betul-betul mencintai akhirat, dunia ini dicari dalam rangka untuk kemuliaan di akhirat. Ya, begitu. Artinya kalau kita kita mencintai akhirat, ya akhirat oh, katakan kita Nah, rukun Islam yang kelima itu adalah haji. Nah, haji butuh uang banyak. Kita cari uang banyak untuk pergi haji. Ya, kita berumah tangga, kita perlu berumah tangga. Anak-anak kita perlu sekolah. Anak kita perlu jutaan rupiah untuk sekolah. Ya kita cari uang untuk menyekolahkan anak kita. Karena Allah. Lalu kita pilihkan sholat-sholat yang baik. Ya, Nah, dunia apa namanya di dunia ini kita perlu berdakwah. Dakwah itu sebagai perbuatan yang paling mulia di sisi Allah. Surat Fusilat ayat 33. Ya, maka dari itu kita cari uang sebanyak-banyak untuk menunjang dakwah ya karena karena dakwah itu perlu apa namanya karena dakwah itu perlu tongkat estafet ya, kan? ya, tongkat pembawa estafet tongkat dakwah ini berikutnya maka kita perlu mempersiapkan anak kita menjadi anak-anak soleh dipersiapkan sejak kita menikah dengan wanita yang soleh dididik dalam rumah tangga yang baik, kemudian di disekolahkan di sekolah yang baik, sehingga dia menjadi anak soleh, soleh yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan dakwah kita. Nah, terus begitu. Dan kalau kita itu mencari dunia, itu dalam rangka untuk mencari keselamatan akhirat. Mencari dunia dalam rangka untuk mendukung dakwah, tidak hilang dan sebagainya arah ke sana. Sehingga tidak heran para sahabat itu seperti Abdul Rahman Auf itu, ketika dia diberitakan masuk surga dengan merangkak, maka seluruh hartanya, 700 ekor onta yang dibawa pulang dari 700 ekor onta, ya beserta seluruh dagangannya dimasukkan ke dalam baitul mal. Begitu juga Utsman bin Affan, ya ya, dengan katakan eh, sepuluh ribu ya katakan sepuluh ribu dinar ya untuk menyumbang pasukan Rasulullah untuk berangkat perang sakum untuk sangunya pasukan perang Rasulullah dan sebagainya. Nah, padahal sepuluh ribu dinar itu satu dinar itu kira-kira -kira gram, sepuluh ribu dinar itu kira-kira empat ewu gram, ya empat kilo intak sekali intak begitu. Nah, ini boleh kita kaya raya, boleh juga duit orang Eropa, boleh juga duit orang Korea, boleh juga duit orang Jepang banyak-banyak. Ya. Tapi ketahuilah ya bahwa oh, Rasulullah itu pernah berpesan kepada kita min anak bau wa fima anfaqahu dari mana uang itu kamu dapat harus dapat dengan cara yang halal wa fima anfaqahu dan dari dasar eh, ya, di jalan apa kamu nafkahkan di jalan Allah atau jalan setan tidak ada jalan yang lain yang satu jalan Allah kita nafkahkan untuk kebaikan menurut Allah atau di jalan setan. Sederhana sekali. Ya, kalau memang kecintaan kita itu kepada hari akhir, kita kepada Allah, pada hari akhir dan sebagainya, itu ya. Ya, dunia itu jadi nampak kecil. Ya, dengan berimbang, berzakat, kita cari uang lepas kosong kita berimbang, berzakat dan sebagainya. Itu kita dalam rangka untuk membesarkan akhirat daripada dunia. Di dalam hati kita akan muncul kebesaran-kebesaran akhirat tadi. Nilai-nilai ukhrawi itu akan menjadi berharga di dalam diri kita masing-masing nah, dunia duniawi itu menjadi kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, tidak terbalik seperti tadi. Kemudian berikutnya sadari, ya sadari betul bahwa kita manusia itu hidup cuma sebentar dan akhirat itu betul-betul kekal. Senantiasa saya mengingatkan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa, ya sekarang ini sudah mati mereka, ya usia mereka juga hampir sama seperti kita 60-70 tahun tetapi sekarang ini mereka yang kafir terhadap Nabi Isa. Di antara mereka sudah disiksa di alam kubur selama 2000 tahun. Tersiksa di alam kubur. Apa cocok kita itu hidup di dunia 60-70 tahun. Kok akhirnya 2000 tahun disiksa di alam kubur. Ya, dan siksa itu tidak akan berhenti, tidak akan diringankan sampai datangnya kiamat nanti. Padahal datangnya kiamat itu masih miliaran tahun lamanya Ya dulu pernah saya sampaikan, kalau kiamatnya itu karena matahari tidak mampu mempertahankan, gravitasi matahari tidak mampu mempertahankan apa namanya peredaran planet bumi ini, ya itu kira-kira empat setengah miliar tahun. Artinya bumi ini akan hancur nanti secara otomatis sekitar empat setengah miliar tahun ya akan datang. Ya, atau kalau kalau kiamatnya karena matahari itu e, bertabrakan dengan bintang yang lain, Eh, galaksi Andromeda dengan uh, galaksi apa Pipa Sakti katanya saling mendekat satu dengan yang lain itu yang sekitar empat setengah miliar tahun yang akan Ya, apa duduk sekarang kita hidup di dunia ini hanya enam puluh tujuh puluh tahun, kemudian kita bermaksiat, di situ bermunafik seperti di, di situ seterusnya, kemudian sampai miliaran tahun kita disiksa di alam kubur. Setelah itu kita kekal disiksa selama-lamanya di akhirat. Nah, untuk bilang ini kalau kita mau menjadi ulul alba, kita mau menggunakan akal cerdas kita untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, maka kita tidak akan membiarkan diri kita kena penyakit wahan hubud dunia Wakar karahiyatul maut. Itulah ya. Nah mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini kita uh, mudah-mudahan bisa disadarkan oleh Allah kan itu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Uh, dalam hal ini terus amalan apa saja Ustaz yang bisa kita lakukan agar bisa mengisi waktu tetap berisi ibadah baik lisan maupun perbuatan Ustaz? Ya kalau mau tombol hati itu sudah baik. Tombol hati iku limo ing warnane. Itu saja tempat itu. Ya. Eh, orang soleh lola dan sebagainya itu bergaul dengan teman-teman yang soleh termasuk dalam bergaul online dan sebagainya itu itu hmm. sudah komplit itu lima itu kalau kalau apa namanya kalau kita tunaikan dengan sebaik-baiknya kan itu ya intinya adalah kita bisa belajar Quran kan ya berkat Quran ngerti betul nah lawan anak manani membaca itu artinya eh, jadikanlah eh, apa namanya aktivitas memahami membaca memahami Al-Quran itu sebagai bagian betul-betul dari kepribadian kita kesukaan kita jadi jangan sampai ada muncul rasa bosan malas megah belajar Quran Ya, dimanapun kita berada kita pegang Quran itu. Artinya ke kantor kita juga ada Quran, di rumah juga ada Quran, mungkin saja di mobil juga ada Quran. Setiap saat kita butuh Quran lang langsung ada di situ. Ya, eh, betul-betul uh, uh, berusaha senantiasa dekat dengan Quran, belajar Quran. Tidak hanya membaca saja, tapi betul-betul belajar sehingga paham untuk menghadirkan gaya ilmu tadi. Nah kemudian sisanya adalah ibadah amal daya untuk mengundang daya amal, artinya amal. Nah amal itu hanya dibagi dua saja, yang pertama adalah amal ya, yang kedua adalah amal muamalah. Ibadah seperti sholat tadi kan gitu ya, sholat, sholat malam dan sebagainya. Kalau tengkang luwe, artinya amalannya juga puasa, itu termasuk ibadah. Atau bisa dimaknai juga kita prihatin dalam rangka untuk membantu saudara kita dan sebagainya dan sebagainya ya kemudian wong kang soleh kumpulono dalam hal ini muamalah ya jadi yang pertama adalah caranya dengan belajar, ya. Yang kedua dengan beramal, termasuk amal ibadah maupun amal muamalah sesuai dengan uh, tuntunan Allah tadi. Nah, sekali lagi, apa-apa yang harus dilakukan seperti apa yang ada pada tombol hati itu sudah bagus. Tapi jangan diambil perleknya, tenanane, diambil yang itu. Substansinya yang itu. Ya, itu maksudnya. Terima kasih Ustadz. Ini mungkin pertanyaan terakhir berhubung waktu sudah malam. Ya, ya, ya, silakan. Uh, eh, Ustadz, saya sering masuk kerja malam untuk sholat duhur, ya. untuk sholat duhur dan asar saya jamak takdim dan untuk sholat maghrib, ya. untuk sholat maghrib dan isya saya jamak takhir. Hmm, saya saya rasa lebih ringan Ustadz, tapi kadang tidak terasa mantap karena jam kerjanya 12 jam e, apa itu termasuk menuruti hawa nafsu Ustaz? Mohon petunjuknya. Iya, tidak tidak termasuk karena memang tuntunannya seperti itu diperbolehkan oleh Rasulullah seperti itu. Artinya kita sebagai musafir uh, diberi keringanan oleh Allah, apalagi dalam rangka mencari rezeki Allah untuk mengakses salah satu persoalan hidup kita, ya. Uh, tapi jangan sampai kemudian bercita-cita uh, untuk menikmati dan jadi wong sugih, jangan sampai. Ya, tetapi betul-betul uh, harta yang kita dapatkan itu menjadi sarana untuk berjuang visabilillah, hari penghambakan diri kepada Allah dan sebagainya sebagainya. Maka kalau kamu mau jamak eh, takdim ketika dua dan asam sudah bagus, itu sudah sesuai tuntunan. Nah kemudian kalau mau jamak takhir dari maghrib dengan isya itu juga sudah bagus sesuai dengan tuntunan. Nah kalau sudah sesuai, sesuai dengan kepemimpinan, jangan kemudian kita kita bentur ke dengan arm-arm menggeru hati. Itu justru yang seperti itu jadi bisikan setan itu. Setan memunculkan keraguan kan gitu. Al-haq pala takunan namina muntarin. Yang namanya kebenaran, yang namanya jamak takdim, jamak takdir, dan sebagainya. Al-haq itu semuanya berasal dari Tuhan. Ya, dibenturkan oleh Rasulullah. Rasulullah lah sebagai satu-satunya Ah, apa nah, pihak yang mempunyai otoritas mengajarkan ibadah itu. Rasulullah mengajarkan seperti itu, maka yang diaturkan Rasulullah itu adalah al-haq, itu kebenaran. Ya, pada takunan naminal mumparin, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Jadi ada bisikan orang mantap, orang maram itu kan keraguan. Nah keraguan itu sifat kemunafikan. Ya, itu mudah dimasuki oleh setan yang seperti itu. Oleh karena itu, kita harus mantap ilmu ini, kita ngerti ilmu ini. Karena ilmu ilmu ini seperti ini diturunkan, ilmu ini seperti ini benar ya sudah sampai kapanpun kita pegang, kita amalkan. Jangan sampai kemudian eh, apa namanya orang lagi ngomong ini kita bingung bikin lain ngomong ngono kita bingung kuy ngomong ini kita bingung jangan kalau itu memang sudah benar menurut tuntunan Allah dan Rasulnya hati kita jangan sampai tergesa dari dari yang seperti itu jangan sampai setan itu membisikkan ke dalam hati kita keraguan yang akhirnya menjadi tidak marem Nek pengen, nek pengen marem, pengen arem-arem, dia mangan arem-arem mungkin dari